Hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Pelajaran yang terakhir kita ambil adalah permasalahan yang ke-33 daripada permasalahan-permasalahan jahiliyah yang mau tidak mau dan harus bagi kita semuanya untuk menghindari serta menjauhi sejauh-jauhnya. Sekarang kita akan masuki pembahasan yang berikutnya, permasalahan yang ke-34 mengenai keadaan orang Yahud dan orang-orang Nasara serta orang-orang ahlu bid'ah wad dalal secara keumuman yaitu masing-masing kelompok mereka mensucikan dirinya dari yang selainnya maksudnya mengklaim atau mengaku dirinya benar padahal tidak sesuai dengan fenomena atau kenyataan yang ada sekedar pengakuan saja kalau cuma sekedar pengakuan kita tidak menerima karena Sandaran kita adalah dalil, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalil yang bersumber dari kalamullah Jalla wa'ala dan juga kalam Rasulnya. Nah, bukan sembarangan. Oleh karena itu nanti beliau al-muallif al-mujaddid al-syekh Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ta'ala beliau akan membawakan Naam dalil yang sangat kuat Kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Katakanlah, datangkanlah oleh kalian bukti, bukti kalian, argumen kalian, dalil kalian jika kalian benar-benar orang-orang yang jujur. Karena masing-masing Yahud mengakui bahwasanya atau mengaku-ngaku bahwasanya surga itu bersamanya. Kemudian orang Nasara juga nah barakallahu fikum mengaku-ngaku bahwasanya surga bersamanya. Namun apa? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah oleh kalian burhan kalian, bukti kalian dalil kalian jika kalian benar-benar jujur. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Qala al-Imam al-Mujaddid al syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala Al-mas'alatu ar-rabi'atu wa salatun, permasalahan yang ke-34. Anna kullu firqatin tad'i annaha an-najiyah. Bahwasannya masing-masing kelompok mengaku atau mengklaim mengaku bahwasanya kelompoknya itulah yang selamat. Tapi fa'akzabahumullah akan tapi Allah SWT mendustakan pengakuan mereka biqaulih dengan firmannya: nya qul hatu burhanakum in kuntum Katakanlah, datangkanlah oleh kalian burhan kalian, bukti kalian, argumen kalian jika kalian benar-benar orang-orang yang jujur. Summa bayyana as-shawaba biqaulih Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya yang benar itu adalah dan sebagaimana firman-Nya, "Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Karena orang-orang Yahud mengatakan apa? Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Nah, seperti itu. Nah, maksudnya orang-orang nah barakallahu fikum kufar mereka mengklaim atau mengaku bahwasanya kelompok orang-orang Yahud mereka yang berada di surga. Kemudian kelompok orang Nasara juga sama seperti itu. Akhirnya Allah Taala bantah. Nah, barakallahu fikum kemudian Allah Taala jelaskan bahasanya yang masuk surga itu adalah orang-orang yang apa? Bala man aslama bahkan yang masuk surga itu adalah orang yang dia mengikhlaskan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa muslim dalam keadaan dia nah mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa Alaihi wasallam. Nah, karena muhsin ini tadi ditafsirkan adalah wa muttabi'un rasul itu mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat syarahnya. Qala syarih al syaikh Shalal Fauzan waffaqahu Allah. Min masail ahli jahiliyah termasuk permasalahan-permasalahan orang-orang jahiliyah. Anna kulla firqatin minhum tad'i annaha hiya allati 'alal haqq. Bahwasanya masing-masing kelompok di antara mereka mengaku-ngaku Nah, bahwasannya kelompok tersebut yang berada di atas kebenaran wa anna ghairaha al batil dan bahwasanya kelompok yang lainnya itu di atas kebatilan. Nah, ini sudah fenomena kenyataan yang terjadi saat ini juga. Nah, kelompok-kelompok sesat masing-masing mereka mengaku diri mereka yang benar, namun tidak sesuai dengan kenyataan, cuma sekedar pengakuan saja. Nah, barakallahu fikum. Kullun yad'i waslan bilaila wa laila la tuqirru lahum bidzaka. Masing-masing orang mengaku dirinya punya hubungan cinta dengan Laila. Nah, tapi Laila sendiri tidak mengakui hubungan cinta tersebut. Maksudnya bagaimana? Setiap orang mengaku, mengklaim dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Dirinya adalah ahlul haq. Dirinya adalah al-firqatun najiyah dan semisalnya. Namun ahlus sunnah sendiri berlepas diri dari pengakuan tersebut. Kenapa demikian barakallahu fikum wa Karena ucapannya itu tidak sesuai dengan amalannya. Dalam artian dia mengucapkan seperti ini, seperti amalannya justru menyelisih daripada ucapannya. Walanyadzubillah. Hati-hati barakallahu fikum. Tidak kontinu, tidak istiqamah dalam nah beramal, tidak sesuai dengan ucapannya. Nah barakallahu fikum. Atau sebagian mereka berucap tapi tidak beramal. Nah barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat sini. Wa kana hadha fil yahud wan nasara wa man syabahahum. Hal ini enam kelompok yang mengaku atau mengklaim bahwasannya kelompoknya itu yang benar. Ini terjadi pada nah orang Yahud dan Nasara dan juga orang-orang yang menyerupai mereka. Nah, karena yang menyerupai mereka otomatis akan mau tidak mau tidak bisa disalahkan kalau seandainya mereka dihukumi sama. Man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka, termasuk bagian dari mereka. Jadi kita menghukum secara zahir. Nah, barakallahu fikum. pun bawatin atau bawatin umur, perkara-perkara yang batin dari sebuah perkara, amruha ilallah jalla wa ala. Perkaranya itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nam nahkum asy-syakhs 'ala dhahir. Kita menghukum seorang itu berdasarkan zahirnya pada kalafikum Nam. Dan juga kita menghukum seorang tidak sembarangan karena kita harus tahu gambarannya, tahu bagaimana gambarannya ritual atau enam kisah kehidupan orang tersebut sehingga kita bisa menghukumi bagaimana gerak-geriknya, bagaimana ritual, bagaimana manhaj prinsip yang dia jalankan. Nah, barakallahu fikum saat ini ya misalnya. Karena apa? Karena al-hukmu 'ala syai' itu butuh sesuatu yang harus dia mengerti atau mengetahuinya. Menghukum sesuatu itu tidak sembarangan barakallahu fikum. Nah, barakallahu fikum. Jadi, al-hukmu 'ala syai' itu apa? Far'un an tasawwurih. Menghukumi atau memberikan hukum terhadap sesuatu itu adalah merupakan cabang daripada gambaran sesuatu tersebut. Dalam artian bagaimana? Dalam artian ketika seorang ingin menghukumi sesuatu perkara, maka butuh gambaran terlebih dahulu. Bagaimana gambarannya? Orangnya kayak apa? Bagaimana prinsipnya, manhajnya? Tidak sembarangan karena nanti kalau tidak ada gambaran, dikhawatirkan hukumnya itu keliru. Paham ya? Sehingga kalau menghukumi suatu perkara tidak sembarangan. Butuh nam yang namanya apa? Nam pengalaman dan juga gambaran terhadap sesuatu tersebut. Nah, karena mau tidak mau nanti ketika kita menghukumi itu nggak sembarangan gitu ya, biar pas sehingga tahu gambarannya. Terlebih dahulu barulah kita menghukumi. Nah, seperti itu. Misalkan bagaimana sih hukumnya? si fulan ini bagaimana? Hizbi atau mubtadi' atau sunni salafi? Kalau kita tidak tahu si fulan bagaimana dalam keadaan tidak tahu secara detailnya kehidupannya kayak apa, ya, itu yang paling selamat kita katakan wallah alam, kami tidak mengenal si fulan misalkan. Tapi kalau ternyata disebutkan si fulan seperti ini, dia menghalalkan intikhabat, menghalalkan demokrasi, menghalalkan pemilu atau dia memperbolehkan ini dan itu, nah barakallahu fikum, bahkan dia mengatakan bahwasanya dakwah salafiyah harus Nah, dibangun di atasnya jam'iyah yang asasnya dan semisalnya. Nah, dengan tanda-tanda dan tersebut kita bisa menghukumi secara global, secara umum. Namun kalau per individu dalam artian kita tidak mengetahui siapa si fulan, alan, itu lebih selamat kita katakan wallahu alam. Tapi kalau kita menghukum secara global dengan gerak-gerik dan ritual yang dia lakukan itu bisa. Nah, barakallahu fikum. Oh, ini perbuatan hizbiyah. Oh, ini perbuatan orang-orang ahli bidah dalal, Misalkan seperti itu. Kita lanjutkan. Wa la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang yang mereka itu atau orang tersebut adalah orang Yahudi atau orang Nasrani. Hasaru al-hidayata wa jannah fil yahud wan nasara. Mereka membatasi hidayah dan juga masuk ke surga itu kepada apa? Ada pada orang Yahud dan Nasara membatasi mereka. Nah, barakallahu fikum membatasi. Nah, jadi mereka membatasi bahwasannya yang masuk surga itu adalah orang-orang Yahud atau orang-orang Nasara. Nah, barakallahu fikum. Wa mislu ma al firq ad-dalah dan yang semisal mereka ada kelompok-kelompok sesat, kullu firqatin tad'i annaha hiya allati 'ala haq. Masing-masing kelompok mereka menyeru dan mengaku-ngaku bahwasanya kelompoknya itulah yang berada di atas kebenaran. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing hizb, masing-masing kelompok Nah, masing-masing partai mereka bangga dengan apa yang ada pada sisi mereka. Wa anna ghairaha 'alal batil bahwasan yang selainnya itu berada di atas kebatilan. Wa kullu firqatin tad'i annaha al firqatu najiyah dan masing-masing kelompok itu mengaku-ngaku bahwasannya kelompoknya tersebut adalah kelompok yang selamat. Dan ini sudah perkara yang tidak asing lagi ya barakallahu fikum. Karena kita menilai itu al-ibrah bil haqa'iq. Naam, al-ibrah bil haqa'iq wa laisa Nabi mujaradi ad-diayat. Dalam artian bagaimana? Bahwasanya jadikan patokan atau yang jadikan nah barakallahu fikum timbangan itu adalah hakikatnya, kenyataannya bagaimana amalannya gitu loh. Bukan semata-mata ad-diayat dalam artian teman seruan atau pengakuan saja. Nah, atau al-ijti'at. Nah, barakallahu fikum. Nah, sekedar apa? Sekedar mengaku-ngaku saja. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Jadi hakikatnya itu yang jadikan sandaran. Nah, barakallahu fikum allati qala fiha an-nabi sallallahu alaihi wasallam yang Rasulullah sendiri bersabda dalam sebuah hadis, "Sataftariqu ummati ala 73 firqah." Akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan, 73 kelompok. Kulluha finnar. Semuanya itu berhak nah, untuk mendapatkan ansaman api neraka. Illa wahidah kecuali satu. ya, wa Rasulullah dan jelaskan kecuali satu. Siapakah satu ini? Sebutkan dalam sebuah riwayat humul jamaah mereka ini adalah al-jamaah yaitu orang-orang senantiasa berada di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah meniti jejak generasi salafuna as saleh nah, itu meniti jejak generasi as-saleh dari kalangan eh, sahabat tabi'in atau tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walakin ar-rasul sallallahu alaihi wasallam bayyana al-alamat al-fariqah li hadhihi al hadhihi al-firqah akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tanda yang membedakan untuk kelompok ini, kelompok yang selamat ini an dari yang selainnya. Lama kalu nah ketika mereka para sahabat bertanya atau berkata, manhiya Rasulullah?" Siapakah kelompok tersebut wahai Rasulullah yang berada di surga dalam artian satu kelompok tersebut siapa? Qala man kana ala mislima ana alaihi al-yauma ashabi. Yaitu orang yang ber, dia itu berada di atas seperti apa aku pada hari ini dan para sahabatku. Maksudnya apa? Orang-orang yang mencontoh diriku dan juga para sahabatku. Orang-orang yang mengikuti diriku dan juga para sahabatku. Nah, walihada qala jalla wa oleh karena ini Allah Taala pun juga menjelaskan qul hatu burhanakum. Datangkanlah, nah, katakanlah wahai Muhammad, datangkanlah oleh kalian burhan kalian, bukti kalian, argumen kalian. Karena agama ini butuh dalil, tidak sembarangan para fikum ini halal, dalilnya mana? Seperti itu. Ini haram, dalilnya mana? Ini boleh, dalilnya mana? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai sembarangan. Ha, sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahab juga menegaskan dalam Naam awal-awal daripada kitab Al-Usul Salasah. Apa kata beliau? Naam bahwasanya empat perkara. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Ketahuilah semoga Allah senantiasa merahmatimu Bahwasanya wajib atas kita semuanya untuk mengetahui empat perkara. Pertama apa? Al-ilmu. Yang pertama adalah ilm, wa ma'rifatullah wa ma'rifatul nabihi, wa ma'rifatul dinil islami bil adillah. Itu syahidnya. Dan mengenal agama Islam beserta dalil-dalilnya. Jadi dalil ini sebagai sumber patokan kita barakallahu fikum, bukan sembarangan. Jangan tertarik dengan orang-orang sufi yang mereka mengatakan ahlu sunnah itu dikit-dikit dalil, dikit-dikit dalil. Emangnya dalil itu punya punya bapaknya misalkan seperti itu, biarkan orang mereka. Eh, biarkan mereka istilahnya berucap biarkan. Nah, barakallah fikum biarkan mereka berucap sesuka, sesuka hati mereka. Karena mereka jauh dari ilmu barakallah fikum, jauh dari pemahaman yang benar. Sehingga mereka kalau mendengar dalil itu panas telinganya. Tapi kalau kita tidak, kita yang yang kita cari adalah dalil. Man faraqad dalil dalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang memisahkan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Waliyadzubillah. Hati-hati. Sehingga Allah Taala mengatakan apa? Kul hatu burhanakum. Nah, datangkanlah burhan kalian, bukti kalian yakni hatu dalil dalilakum. Datangkanlah oleh kalian dalil kalian ala mataqulun terhadap apa atau atas apa yang kalian ucapkan annahu lan yadkhulal jannah illa man kana hudan wa nasara yaitu ucapan kalian bahwasanya tidak akan masuk surga kecuali orang yang dia termasuk orang Yahud atau orang Nasara Li'an hadhi dakwah dikarenakan seruan ini atau pengakuan ini, na'am, eh, sekedar pengakuan saja. Wa da'wa la tuqbal illa bidalil, sedangkan pengakuan atau mengaku-ngaku itu tidak diterima kecuali dengan dalil. Walihada qala ba'daha, oleh karena ini Allah Ta'ala berfirman setelahnya Bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin Bahkan tentu akan masuk surga orang yang dia berislam nah, Aslam maksudnya adalah akhlasa orang yang mengikhlaskan, memurnikan eh, ibadahnya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya wa Wa huwa muhsin, kita lihat nanti tafsirannya, aslama wajhahu lillah yakni akhlasa dinahu lillah. Itu orang yang mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa salim minasyirki dan juga selamat dari kesyirikan. Wa huwa muhsin dalam keadaan dia muhsin ai muttabi'un rasul yaitu dalam keadaan dia mengikuti daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang akan masuk surga Dua kunci apa? Al-ikhlas wal mutabah. Paham ya? Aslama wajhu lillah ini dalil untuk ikhlas. Wa huwa muhsin dalil untuk ittiba'. Ayo, dua syarat inilah syarat diterimanya sebuah amalan dua syarat ini merupakan syarat-syarat yang, yang sebuah amalan itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faman tawaffara fihi hadzal syartan, maka barang siapa yang terpenuhi padanya dua syarat ini, fa innahu min ahli jannah maka sesungguhnya dia termasuk penduduk surga biidznillah jalla wa ala wa man ikhtalla fihi hadzal syartan dan barang siapa yang terlepaskan atau terhilangkan dari enam dua syarat ini aw ahaduhuma atau salah satu di antara dua syarat tersebut fa min ahli nar wal a'yadu billah nah, maka dia termasuk penduduk neraka wal a'yadu billah wa in da'anahu min ahli jannah walaupun dia mengaku-ngaku dirinya termasuk penduduk surga Inilah hati yang selamat barakallahu fikum. Hati yang selamat adalah hati yang seperti ini. Nah, hati yang nam senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari kesyirikan serta kebitahan, kemudian tunduk dan taat serta tenang terhadap as-sunnah. Inilah hati yang selamat. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala sebagaimana dalam Nam kitab beliau Fathul Qadir tafsir. Nah, barakallahu fikum ketika beliau menafsirkan atau menukilkan penafsiran daripada firman Allah taala, Naam illa man atallaha biqalbin salim kecuali orang yang datang kepada Allah Taala dalam keadaan hati yang selamat. Kemudian beliau mengatakan al-qalbu as-salimu huwa as-salimu minasyirki. Eh, hati yang selamat itu adalah hati yang selamat dari kesyirikan, al-khali minal bid'ati dan kosong atau bersih dari kebid'ahan, al-mutmainnu ila sunnah dan hati yang tenang dengan as-sunnah. Nah, barakallahu fikum. Itulah hati yang suci. Nah, barakallahu fikum. Bersih dari kesyirikan, eh, tenang dengan as-sunnah kemudian juga bersih daripada kebitahan. Faqalu bala man aslama ila akhir hadzal manhaj as-salim. Naam, manhaj atau prinsip atau jalan yang selamat ini alladhi man kana alaih yang mana eh, atau manakala orang itu berada di atasnya sahara minal firqatin najiyah maka orang tersebut menjadi kelompok yang selamat li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana ala misli ma ana alaihi wa ashabi yaitu kelompok yang selamat adalah orang yang dia itu berada nah seperti Naam barakallahu fikum keadaanku pada hari ini dan juga para sahabatku. Maksudnya mengikuti jejak dan juga sunnah Rasulullah SAW. Dan inilah orang yang bahagia para fikum. Orang yang bahagia itu adalah orang-orang yang mengikuti jejaknya para salaf. Eh, dalam ucapannya, akidahnya, keyakinannya, ritual dan semisalnya. Bukan orang-orang yang mengikuti apa? Gerak-geriknya orang-orang belakangan para fikum. Berkata Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala sebagaimana dalam kitab Fathul Bari beliau mengatakan Fasaidu man tamassaka bima kana alaihi as-salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa berpegang teguh dengan ajarannya para salaf, ya, meniti jejaknya generasinya para salaf. Nah, kemudian apa? Wajtanaba dan menjauhkan diri Ha, barakallahu fikum ma ahdatsahu al-khalaf. Menjauhkan diri dari perkara-perkara yang dibikin oleh orang-orang belakangan, perkara baru yang tidak ada dasarnya sama sekali. Nah. Kemudian berkata beliau, "Hadza dhabitun minus sunnah." Inilah ukuran dari as-sunnah. Jadi ukuran muslimat, eh, ikhlas dan mutaba'ah. Wal ayatu dhabitun minus Qur'an dan juga ayat ini ukuran dari Al-Qur'an, yang bersumber dari Al-Qur'an. "Faman kana yuridul jannata wa yuslima yuslima ila Allah wa yatrukil syirka." Maka barang siapa yang ingin surga, maka hendaknya dia nam ikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala Nah, dan menyerahkan wajahnya untuk Allah Subhanahu wa taala maksudnya adalah mengikhlaskan agamanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yatruku syirka dan meninggalkan syirikan. Wa yuhsin amalahu dan berindah amalannya ala sunnah yaitu di atas sunnah wa yatajannabil bid'ah wal muhdatsat dan hendaknya dia menjauhkan diri dari perkara bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara baru yang diada-adakan allati ma anzalallahu biha min sultan yang Allah taala tidak menurunkan padanya burhan wala bukti wala syai' yang ini menunjukkan bahwasanya perkara bid'ah